Sehingga karena amil tersebut sudah sibuk, dia tidak lagi dapat beramal kepada ma'mul yang lain. Ini nanti akan lebih mudah kita pahami ketika kita melihat contohnya. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan ta'riful ishtighali, yaitu definisi dari ishtighal. Kemudian nasibul masyghuli anhu. Kemudian pembahasan mengenai yang menasabkan masyghul anhu. Masyghul anhu ini nanti salah satu dari rukun istighol yang akan jadi pembahasan di sini. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-255 dan 256. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan In marus min sabiqin fi'lan syaghal anhu binasbi lafdhihi awil mahal. Jika domir yang kembali kepada isim yang sebelumnya itu menyibukkan suatu fi'il. Menyibukkan dari apa? Menyibukkan dari menasabkan lafad dari isim tersebut atau kedudukan dari isim tersebut. Mudahnya, ya, susunannya atau struktur kalimatnya, jumlahnya itu adalah ada isim. Kemudian setelah isim itu ada fi'il. Kemudian setelah fi'il tersebut ada domir. Yang domir tersebut itu kembali ke isim yang pertama. Nah, fi'il tersebut itu sudah menasobkan domir yang datang setelahnya. Ya, jadi fi'il tersebut sudah sibuk menasobkan domir yang datang setelahnya. Sehingga dia tidak lagi dapat menasobkan isim yang datang sebelumnya. Nah ini mudahnya struktur atau pembahasan sederhana dari istighol. Nanti kita akan melihat contohnya. Maka kalau seperti itu, fasa biqonsibhu bifi'lin udmiro. Ya, fasa biqonsib, fasa biqonsibhu bifi'lin udmiro hatman muwafiqin lima qad udhiro. Maka isim yang datang pertama tadi, itu nasabkanlah. Nah yang menasabkan apa? Itu adalah fi'lin utmiro hatman. Yang eh, yang menasobkannya adalah fi'il yang dihapus. Dan penghapusannya itu ya, sudah dipastikan, wajib dihapus. Di mana fi'il tersebut itu muwafiqin lima qad udhiro. Itu sesuai dengan fiil yang tampak, artinya fiil yang ada pada jumlah tersebut. Nanti akan disebutkan apa yang dimaksud dengan muwafiq di situ. Kemudian Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan penjelasan dari dua bait ini. Al-ishtighalu yang dimaksud dengan istighol di sini an yataqaddama masmun. Ada isim yang datang duluan. Jadi jumlah tersebut itu didahului oleh isim. Wa yata'akhkharu anhu 'amilun. Kemudian setelah isim tersebut itu datang 'amil. Misalnya 'amilnya berupa fi'il. Mashghulun 'an nasbihi. Namun 'amil tersebut itu tidak dapat menasobkan isim yang datang awal tadi, karena dia sudah sibuk. Apa yang menyibukkannya? Bil amali fid domiril aidi alaihi. Karena fiil tersebut itu sudah sibuk beramal terhadap domir yang datang setelahnya. Di mana domir tersebut itu kembalinya kepada isim yang datang pertama tadi au fi sababiyihi. Atau fiil tersebut itu sudah sibuk beramal kepada sababiyahnya atau sababinya. Ya, sababi itu nanti mudahnya isim yang diidofahkan kepada domir tadi. Ya, jadi beramalnya bukan kepada domirnya, tapi kepada isim yang diidofahkan kepada domir tadi. Ini pun nanti akan lebih mudah kita pahami ketika kita melihat contoh. Kemudian kita lanjutkan. Fa mithalul mushtaghili bidhamiri. Maka contoh dari amil yang sibuk dengan menasabkan domir. Jadi tadi ada dua kemungkinan sibuknya amil yaitu yang menyibukkannya itu adalah domir, atau yang menyibukkannya adalah sababi tadi. Yang pertama yang domir. Maka contohnya adalah ad-da'ifa sa'attuhu. Nah ini lebih mudah kalau ada contohnya. Ad-da'ifa sa'attuhu. Orang yang lemah tersebut, saya menolongnya. Maka ini tadi, ini bentuk dari struktur istighol di mana didahului oleh isim, yaitu ad-dha'ifa. Kemudian ada amil yang datang setelahnya, yaitu sa'attu. Ya, sa'attu. Di situ ada amil, yaitu fi'il dan fa'il. Nah, sa'attu di sini itu sudah beramal kepada domirha, yaitu sa'attuhu. Ya. Di mana hak tersebut itu kembalinya kepada ad daifa Nah, maka di sini kita lihat ad daifa di sini dibaca mansub. Namun yang menasabkan itu bukan fiil sa'atu yang datang setelahnya. Mengapa? Karena sa'atu di sini itu sudah sibuk beramal dengan domirha. Ya sudah sibuk menasabkan domirha. Maka karena sudah sibuk beramal menasabkan domir ha, dia tidak dapat beramal kepada ad-da'ifa. Ya, sederhananya seperti itu. Kemudian, maka di sini sa'atu itu sibuknya kepada domir hu di situ, ha di situ. Ya. Kemudian, Muhammadan marortu bihi. Muhammad saya berpapasan dengannya. Maka fi'il marortu itu sudah sibuk e, menasabkan kedudukannya hak. Ya, sehingga dia tidak dapat menasabkan lafat Muhammadan. Fal fi'lu sa'ada amila fi dhamiril ismi sabiqi. Maka pada contoh ad-dha'ifa sa'atuhu fi'il sa'ada itu sudah beramal kepada domir ya domir domir yang kembalinya kepada isim yang sebelumnya yaitu ad-dha'ifa. Wa huwal ha'u. Dan domir tersebut itu adalah ha ya atau hu yang datang setelah sa'atu. Li'annahu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Karena domir ha tersebut itu menempati kedudukan nasab sebagai maf'ulun bihi. Kemudian wal fi'lu marra, kemudian pada contoh Muhammad dan marartu bihi, maka fi'il marra amila fi dhamir ismi sabiqi biwasitati harfil jarri. Maka fi'il marra itu beramal kepada domir yang kembalinya kepada isim yang sebelumnya. Ya, karena hak yang ada pada bihi itu kembalinya kepada Muhammadan dengan perantaraan huruf jar, yaitu huruf jar ba. la hadat domiru la amilal fi'lu filis misabiqi. Kalaulah tidak ada domir-domir tersebut, maka fi'il tersebut itu dapat beramal kepada isim yang sebelumnya. Ya, jadi kalau tidak ada domirnya, itu fi'il tersebut itu dapat beramal ke isim yang sebelumnya. Fakun tatakulu, maka engkau jadi mengatakan, ad-da'ifa sa'attu. Ya, tidak ada hu di situ. Ad-da'ifa sa'attu. Maka kalau seperti ini, sa'attu itu dapat menasobkan ad-da'ifa. Ad-da'ifa menjadi maf'ulun bihi bagi sa'attu yang didahulukan. Kemudian wa bi Muhammadin marortu. Ya, dan juga bi Muhammadin marortu itu maka marortu yang datang setelahnya itu beramal langsung kepada bi Muhammadin. Fat da'ifa maf'ulun bihi muqaddamun. Maka pada ad da'ifa saat itu itu lafat ad da'ifa adalah maf'ulun bihi yang didahulukan. Kemudian wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li marartu. Dan pada contoh wabi eh, bi Muhammadin marartu maka jar majrur bi Muhammadin itu muta'alliqnya dengan fi'il marartu. Nah, ini adalah contoh-contoh di mana amil atau fi'il itu sibuk menasabkan domir. Ya, jadi mustaghil bid domiri. Kemudian yang berikutnya wa mithalul mushtaghili bisababiyyi. Contoh dari fiil atau amil yang sibuknya bukan menasabkan domir, tapi menasabkan sababi. Ya, nanti mudahnya sababi itu adalah isim yang diidofahkan kepada domir, yang domir tersebutlah yang kembalinya kepada isim sebelumnya. Ya, laki-laki lebih mudah kalau kita lihat contohnya. Contohnya apa? Khalidan dorobatu benahu. Khalidan Dorobetu ibenahu. Khalid, saya memukul anaknya. Ya, maka yang saya pukul itu bukan Khalid. Ya, karena hak di situ kembalinya kan kepada Khalid. Tetapi yang saya pukul itu bukan Khalidnya, tetapi anaknya, ya ibnahu. Ya, maka ibna di sini itu adalah sababi. Dan dorobtu itu bukan beramal kepada domir, tapi beramalnya kepada lafat ibna. Kemudian kita lanjutkan fal fi'lu doroba lam ya'mal fi domiri lismi maka fi'il doroba di sini itu tidak beramal kepada domir yang kembalinya kepada isim sebelumnya. Ya kita lihat hu yang ada pada ibnahu itu kembalinya kepada isim sebelumnya yaitu kholidan. Dan doroba tidak beramal kepada domir tersebut. Wa innama amila fismin mudhafin ila domiril ismi maka doroba tersebut hanya beramal kepada isim yang diidofahkan kepada domir yang kembalinya kepada isim sebelumnya. Ya, lafat ibna tadi. Wahuwa ibnahu, yaitu lafat ibnahu. Wayusamma as-sababiyya. Maka ibna di sini itu dinamakan atau disebut sebagai sababi. Kita lihat catatan kaki di sini. Di sini kita bisa lihat yaridu dzikrus sababiyyi fi mawadhi'a. Penyebutan istilah sababi ini itu datang di beberapa pembahasan. Minha babul istighali. Di antaranya di bab istighal ini. Ya, kita mendengar istilah sababi. Wa babus sifatil musyabbahati. Dan juga nanti sababi itu ada dalam pembahasan sifah musyabbahah. Wababun na'ti. Dan sababi itu juga ada dalam pembahasan na'at. Wal muradu Dan yang dimaksud dengan sababi itu adalah kullu syai'in lahu ilaqatun wasilatun bismin akhara yaitu apa saja, ya kata apa saja yang memiliki keterkaitan dan juga hubungan dengan isim yang lain. Nah, itu yang disebut dengan sababi. Bi ayyi naw'in min anwa'il irtibati. Ya, bi ayyi naw'in min anwa'il irtibati. Yang ya, keterkaitan dan hubungannya itu merupakan salah satu dari bentuk atau macam irtibat. Ya, atau salah satu bentuk atau macam irtibat keterkaitan. Contoh irtibat apa? Kal ubuwati. Ya contohnya adalah hubungan ayah dan anak. Wal ukhuwati atau hubungan saudara. Itu salah satu bentuk irtibat wattaba'iyati fi amrin ma. Dan juga bentuk keterkaitan atau ketergantungan dalam segala perkara. Ya wattaba'iyati fi amrin ma. Wala butta fihi min dhamirin ya'udu ala lismil akharil asli. Dan dalam pembahasan sababi ini, maka keterkaitan berupa ya upuwah atau ukhuwah tersebut itu harus mengandung domir yang kembalinya kepada isim lain yang asli. Ya, kembali kepada isim lain yang asli. Fa'idha kulta, maka jika engkau mengatakan Khalidun karimun abuhu. Ya, Khalid itu mulia ayahnya. Ya, maka di sini fa'abuhu sababiyun. Maka lafat abuhu itu adalah sababi. Wa fihi domirun ya'udu ala khalidun. Maka di dalam abuhu itu terkandung domir yang kembali kepada lafat khalidun. Wa huwalismul asliyul ya wa huwalismul asliyu. Dan khalid tersebut adalah isim asli tadi alladhi yaqumu bihi ma'nal mushtaqi law qulta Khalidun karimun. Yang kalau misalnya Khalid tersebut itu disebutkan engkau katakan dengan Khalidun karimun, ya berarti yang mulia adalah Khalidnya. Itu yaqumu bihi ma'nal mushtaqi. Maka Khalidun tersebutlah yang mendapatkan makna isim mustaq tadi, yaitu karimun. Ya. Ya ini secara istilah seperti itu. Namun ya secara pemahaman kita mengetahui bahwa ya selama ada isim yang diidofahkan kepada suatu domir, yang domir tersebut itu kembali kepada isim yang lain, maka itulah yang disebut dengan sababi. Unzur An-Nahwal Wafiya. Ini dapat di kitab dapat dilihat di kitab An-Nahwul Wafi. Al-Mujallad Tsalitsa jilid ketiga Safhata arba'in wa isrina wa sittimiatin halaman 624. Kita kembali ke atas. Wa arkanul istighali thalathatun. Nah ini masuk ke rukun-rukun istighol. Maka rukun istighol itu ada tiga. Rukun yang pertama adalah masyghulun anhu. Ya, rukun pertama masyghulun anhu wa huwal ismul mutaqaddimu. Yaitu isim yang disebutkan di awal jumlah tadi. Yaitu disebut masyghul anhu. Kemudian rukun yang kedua wa masyghulun. Ya, rukun kedua adalah masyghul. Wa huwal amilu al-mutaakhiru Ya, wa huwal amilu al mutaakhiru. Masyghul adalah amil yang datang setelah isim tadi. Min fi'lin au ghairihi, baik amilnya berupa fi'il atau yang selainnya. Wa masyghulun bihi dan yang disebut dengan masyghul bihi wa huwa dhamirul ismi sabiqi au sababihi yaitu tadi domir yang kembalinya kepada isim sebelumnya atau kepada sababinya. Kemudian kita lanjutkan wa idza wujidal mithalu 'alal hay'atil madhkurati. Maka jika ada contoh ya, yang sesuai dengan struktur atau bentuk yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada isim, kemudian ada amil, yang misalnya fiil, Kemudian ada domir setelahnya. Ya, atau ada sababi. Yang domirnya tersebut itu kembalinya ke isim yang pertama tadi. Fal aslu anna dhalika lisma yajuzu fihi wajahani. Maka asalnya itu isim tersebut yaitu masyukul anhu tadi isim yang awal tadi itu boleh dibaca dengan dua cara membaca ahaduhuma, cara membaca yang pertama, dan rojihun salamatihi minat taqdiri Dan cara membaca yang pertama itu cara membaca yang rojih. Berarti ini pendapat yang lebih kuat. Jadi di sini diisyaratkan bahwa menurut beliau, cara yang rojih dalam membaca isim yang pertama adalah cara membaca yang pertama ini. Bagaimana itu? Wa huwa an yu'roba mubtada'an. Yaitu isim yang pertama itu di sebagai mubtada. Berarti dibaca dengan marfu. Wal jumlatu ba'dahu fi mahalli raf'in khabarun. Maka kalau seperti itu jumlah yang datang setelahnya itu menempati kedudukan rafa sebagai khobar. Contohnya tadi, ad-da'ifu sa'atuhu. Tidak dibaca ad-da'ifa, tapi ad-da'ifu, yang marfu. Itu sebagai mubtada. Kemudian sa'atuhu itu dibaca, ya sa'atuhu, itu menempati kedudukan rofa sebagai khobar. Nah, maka ini adalah menurut beliau cara membaca yang rojih, karena kita tidak perlu mentakdirkan sesuatu yang sudah sesuai dengan zahir uh, jumlahnya. Wa jumlatul kalami hina idin ismiyatun. Maka pada saat tersebut jumlah dari kalam tersebut adalah jumlah ismiyah karena ad-dha'ifu sa'atuhu itu jumlah ismiyah. Li'annaha atun bismin. Karena jumlah tersebut didahului oleh isim. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Nah, di sini dijelaskan wa nadharan li jawazi kaunil ismi sabiqi qad yu'rabu mubtada'an. Dan sehubungan dengan bolehnya isim yang tadi datang dahulu tadi datang duluan tadi itu terkadang di Arab sebagai mubtada isytaraton nuhatu an yakuna lismus sabiqu solihan lili betida ibihi maka sehubungan dengan pembahasan ini ya tadi bahwa isim yang datang duluan tadi boleh dibaca rofa sebagai mubtada itu para ahli nahwu itu memberikan syarat bahwa isim yang datang duluan tadi itu harus memungkinkan uh, menjadi mubtada. Ya, karena tidak semua isim itu dapat menjadi mubtada. Maka syaratnya isim tersebut harus memungkinkan untuk menjadi mubtada atau memulai jumlah dengan isim tersebut. Fala yakunu nakirotan mahdotan la mukhassisun laha maka tidak boleh isim tersebut, yang datang duluan tersebut, itu nakiroh semata. Yang tidak ada mukhasis, tidak ada sesuatu yang mengkhususkannya. Ya, karena kita tahu, isim nakiroh yang tidak ada mukhasisnya, itu tidak dapat menjadi mubetada, atau memulai jumlah. Ya. Walidha qalu fi qawlihi ta'ala. Dan oleh karena itu para ulama nahwu itu mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat ke 27 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa rahbaniyatan ibtada'uha ya wa rahbaniyatan dan orang-orang yang atau ya rohbani ya atau kerahiban yang mereka ada-adakan. Maka di sini kita lihat rohbaniyatan dibaca mansub. Maka para ulama nahwu menjelaskan mengenai hal ini bal rohbani atau innahu laisa min babil istighali. Maka rohbaniyatan di sini itu bukan merupakan pembahasan ishtighal. Mengapa? Lianna rohbaniyatan la tasluhu lilibetidai. Karena kata rohbaniyatan itu tidak memungkinkan untuk menjadi mubetada. tidak memungkinkan memulai jumlah dengan kata rohbaniyatan tersebut. Ya, kita lihat itu e, murni nakiroh. Bal rohbaniyatan ma'tufun ala ra'fatan. Maka kata rohbaniyatan itu maktuf kepada ra'fatan bilwawi, ya dengan wawu. Karena ayatnya waja'alna fi qulubil ladhina taba'uhu ra'fatan. Ya sebelumnya kemudian warahmatan, warohbaniyatan. Maka rohbaniyatan itu maktufnya atau maktuf dari ra'fatan. Ya, ma'tuf um, ala ya ra'fatan dengan wawu. Wa jumlatu ibtada'uha sifatun. Kemudian jumlah ibtada'uha itu adalah sifat dari rohbaniyatan. Waman la yashtaritu dhalika akan tetapi ada ulama yang tidak mensyaratkan hal tersebut, tidak mensyaratkan bahwa isim yang memulai jumlah tersebut itu harus memungkinkan ibtidak ya dimulai dengan jumlah dimulai dengan kata tersebut. Contohnya siapa? Kazamakhsyari. Ya contohnya az syari Yang beliau tidak mensyaratkan hal tersebut. Fala mani'a indahu antakunal ayatu min babil Kalau menurut beliau ya tidak masalah Ya, tidak ada yang menghalangi bahwa ayat ini itu merupakan pembahasan istighol. Lakinnahu mabniyun ala tizaliyatihi. Ya kan tetapi Az-Zamakhsyari itu ya kita tahu ya beliau itu ya kokoh tetap dalam eh, paham Mu'tazilahnya. Itu yang harus diingat ketika kita melihat pendapat beliau. Fanzur maka ini dapat dilihat di Al-Mughni, ya, Safhata Ikhda wa Khamsina wa Sab'imi'atin, halaman 751. Kemudian Al-Kasyafa, Lizzamakhsyariyi, ya, atau Al-Kasyaf, buah karya Az-Zamakhsyari, Al-Mujallad Ar-Rabi'ah, jilid keempat, Safhata Tis'in wa Sittina, halaman 69. Kita kembali ke atas. Wathani, cara membaca yang kedua dari isim yang datang duluan tadi, marjuhun. Dan menurut penulis ini adalah pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah, yang rojih tadi dibaca marfu. Nah, yang lemah ini atau cara membaca yang kedua ini dianggap pendapat yang marjuh, yang lemah. Mengapa dianggap lemah? Lihtiyajihi ilat takdiri. Karena cara membaca yang kedua ini memerlukan takdir. Ya, kita tahu pendapat penulis bahwa cara membaca yang paling roji itu yang mudah, yang tidak perlu takdir dalam i'rabnya. Maka bagaimana caranya? Wa huwa an yunsabalismu ala annahu maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin wujuban. Bahwa isim yang pertama itu dibaca nasab. Ya, dibaca nasab sebagai maf'ulun bihi bagi fiil yang dihapus. Dan penghapusannya itu wajib. Yufassiruhu al-madhkuru. Dan yang menafsirkan atau memberitahukan fiil yang dihapus tersebut adalah al-madhkur. Ya, fiil yang disebutkan. al fi'lul mahdhufu la budda an yakuna muwafiqan lil madhkuri. Dan fi'il yang dihapus tersebut itu harus muwafiq. Ya, harus sesuai dengan fiil yang disebutkan. Ya, jadi fiil yang dihapus tadi itu harus sesuai ya sama atau sesuai selaras dengan fiil yang disebutkan. Imma lafdhon wa ma'nan. Ya baik kesesuaiannya itu secara lafat dan makna, berarti sama persis. Kal mithalil awwali. Ya, contohnya pada contoh yang pertama. Contoh yang pertama tadi apa? Ad-dha'ifa sa'attuhu. Ya, ad-dha'ifa sa'attuhu. Maka apa fiil yang dihapus? Fa inna taqdirahu, ya maka takdirnya itu adalah sa'atut dha'ifa sa'attuhu. Ya sa'atut dha'ifa sa'attuhu saya membantu orang yang lemah tersebut, ya saya membantunya, menolongnya. Maka ada takdir saat itu di awal yang dihapus, dan itu fiilnya sama persis dengan fiil yang datang setelahnya. Au maknan fakot, ya, atau kesesuaiannya itu hanya dari sisi makna saja. Jadi lafadznya berbeda. Kama fil mithali Ya, sebagaimana pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua tadi adalah Muhammadan marortu bihi. Fa inna taqdirahu, maka takdir dari contoh yang kedua ini jawaztu Muhammadan marortu bihi. Ya, jawaztu Muhammadan marortu bihi. Saya melewati Muhammad, ya saya berpawasan dengannya. Maka marro dan jawaza itu maknanya sama, walaupun lafadznya berbeda. Namun kenapa di sini yang dipilih itu jawaza? Harusnya bisa saja kan sama-sama marro. Karena jawaza itu tidak memerlukan huruf jar untuk beramal. Sehingga lafat Muhammadan dapat mansub secara langsung, tidak perlu ada bak seperti marro. Au ghaira muwafiqin lafdhan wa ma'nan. Ya. Atau bisa juga fiil yang dihapus tersebut itu sebetulnya tidak ya, sesuai, tidak memiliki kesesuaian baik secara uh, e, lafat maupun makna. Walakinnahu lazimun lil madhkuri. Akan tetapi fiil tersebut itu selalu ada atau menjadi konsekuensi bagi fiil yang disebutkan. Artinya apa fiil yang dihapus tersebut tidak ada hubungannya secara lafat atau makna, tetapi dia ya selalu ada atau menjadi konsekuensi bagi fiil yang dihapuskan tadi. Atau fiil yang disebutkan tadi, maaf. Kal mithalil akhiri, ya contohnya adalah contoh yang disebutkan terakhir. Apa tadi? Kholidan dorobtu ibnahu. Ya kholidan dorobtu ibnahu fa inna taqdirahu ya maka takdirnya ahantu khalidan darabtu ibnahu ya saya menghinakan atau merendahkan Khalid saya memukul anaknya maka fiil doroba dan ahana ya doroba dan ahana itu tidak ada kesamaan makna lafadznya juga tidak ada tetapi ketika saya memukul anak seseorang maka konsekuensinya saya menghinakan atau merendahkan seseorang tersebut. Ya. Maka karena itu menjadi konsekuensi dari tindakan saya memukul anak seseorang, maka ahana itu boleh menjadi fiil yang dihapus. Kemudian wama ba'dalismi jumlatun tafsiriyatun. Dan yang datang setelah isim, ya misalnya ad daifa sa'atuhu, maka jumlah tersebut menjadi jumlah tafsiriyah. La mahallalaha minal i'robi, yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rob. Kita lihat catatan, catatan kaki terkait penjelasan ini. Ada ala ahadil qawlaini. ini dan ini, itu pembahasan ini yang tadi, itu mengikuti salah satu dari dua pendapat. Wal qawlu dan pendapat yang kedua annal jumlata tafsiriyata ta'khudhu fi hukmihal i'robiyyi hukmal jumlatil mufassaroti. Ya. Jadi tadi dikatakan eh, cara i'rob yang pertama, jumlah tafsiriyah tadi tidak memiliki kedudukan dalam i'rob yaitu salah satu dari dua pendapat. Nah, pendapat yang kedua, jumlah tafsiriyah tersebut itu mengambil hukum i'rab dari hukumnya jumlah yang ditafsirkan. Ya, jumlah yang ditafsirkan apa? Jumlah yang pertama. Ya, jumlah yang fiilnya dihapus tadi. Jadi kalau jumlah yang fiilnya dihapus tadi memiliki kedudukan i'rab, maka jumlah tafsiriyahnya juga ikut. Tetapi kalau tidak memiliki kedudukan i'rab ya ikut juga. Fa in kana laha mahallun fahiya Maka jika jumlah yang ditafsirkan tadi itu memiliki kedudukan dalam i'rab, maka jumlah tafsiriyahnya juga memiliki kedudukan dalam i'rab. Wa illa fala. Akan tetapi jika jumlah yang ditafsirkan tadi tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, maka jumlah tafsiriyahnya juga tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. fi qaulika, maka pada ucapanmu ad-dhaifa akramtuhu. Hmm. Tamu tersebut saya memuliakannya. At-taqdiru, maka takdirnya akramtud dhaifa akramtuhu. Ya akramtud dhaifa akramtuhu. Saya memuliakan tamu tersebut, ya saya memuliakannya fala mahalla lil jumlatil muqaddarati. Maka akrom uh, jumlah yang ditakdirkan yaitu akrom daifa itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Mengapa li annaha musta'nifatun? Karena akrom daifa itu jumlah musta'nifah. Ya jumlah yang ya digunakan untuk memulai. Ya jadi tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Fakadal jumlatut tafsiriyatu. Maka jumlah tafsiriyah yaitu akrom tuhu juga tidak memiliki kedudukan dalam i'rob. Kemudian kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Wa fi adapun dalam ucapanmu qalidun alwajiba yu'attihi. Qalidun alwajiba yu'attihi. Khalid yang mudahnya ya menunaikan tugasnya. Ya Khalid menunaikan tugasnya. Fayu'addihi fi maudi'i raf'in. Ya, fayu'addihi fi maudi'i raf'in. Ya, karena asalnya apa? Khalidun yu'addil wajiba yu'addihi. Maka yu'addil wajiba itu menempati kedudukan rofa. Ya, menempati kedudukan rofa. Ya karena apa yu'attihi li'annaha mufassiratun nil jumlatil mahdhufati. Karena yu'attihi yu'attihi menafsirkan jumlah yang dihapus yaitu yu'attil wajiba. Wahia fi mahalli raf'in 'alal khabariyati. Dan dia menempati kedudukan rofa sebagai khobar, khobar dari kholidun. Wa'lam annal jumlata la takunu tafsiriyatan fi babil istighali. Dan ketahuilah bahwa suatu jumlah itu tidak menjadi tafsiriyah dalam bab istighal illa idza kana lismusabiqu mansuban. Ya. Jadi suatu jumlah itu tidak menjadi jumlah tafsiriyah dalam bab istighal melainkan jika isim yang pertama itu dibaca mansub kama fi hadhil amsilati. Ya sebagaimana dalam contoh ini, ya, contoh ini uh, kita lihat uh, dibaca Khalidun. Ya Khalidun di sini uh, sebagai mubtada, kemudian al-wajibah dibaca mansub. Nah, al-mansub di sini itu masuk dalam istighol. Kita kembali ke atas. Nah, kemudian wa jumlatul kalami hina idzin fi'liyatun. Maka kalau isim yang pertama dibaca mansub, maka jumlahnya kalam tersebut adalah jumlah fi'liyah. Li'annaha mabadu'atun bil fi'lil mahdzufi. Karena jumlah tersebut dimulai dengan fi'il, tapi fi'il tersebut dihapus. Ya, contohnya tadi sa'atut dha'ifa. Ya dimulai dengan sa'atu walaupun sa'atunya dihapus. Kita lanjutkan. Kemudian waqad yu'radu lil ismi sabiqi ma yujibu nasbahu. Ya. Dan terkadang ya didatangkan bagi isim yang datang awal tadi sesuatu yang mewajibkan nasabnya. Jadi ada suatu kondisi yang mewajibkan isim yang pertama tadi dibaca nasab wa ma Dan juga ada kondisi yang isim tersebut itu rojihnya dibaca nasab. Ya, pendapat yang kuat itu dibaca nasab. Wa ma yujibu raf'ahu. Dan juga ada suatu keadaan yang mewajibkan isim yang datang pertama tadi dibaca rofa. Wa ma yurajjihuhu. Dan juga ada suatu keadaan di mana Pendapat yang kuat rojih itu dibaca rofa, isim yang pertama tadi. Kemudian wama yusawi bainar rofi wan nasbi dan juga ada keadaan di mana isim yang datang pertama tadi disebutkan pertama tadi itu sama hukumnya baik dibaca rofa ataupun nasab. Fahadihi khomsu masaila. Maka ini adalah lima permasalahan sayati insyaallahu tafsiluha. Yang insyaallahu ta'ala akan datang perinciannya. Qala ibn Malikin, ibn Malik rahimahullahu taala berkata dalam alfiyah beliau, in mutmarus min sabiqin ila akhirih. Ay, maksudnya insyaghala domirus min sabiqin fi'lan. Ya, jika domir yang kembali kepada isim yang pertama tadi itu menyibukkan fiil. An-nasbi dzalikalismis misabiqi. Ya, sehingga fiil tersebut karena sudah sibuk tidak dapat menasobkan isim yang datang pertama tadi. Lafdhon au mahallan, ya baik secara lafat ataupun secara kedudukan. Fansibilis masabiqo mud mudmarin. Maka nasobkanlah isim yang datang pertama tadi dengan fiil yang dihapus. Nah, maksud dari mutmar adalah uh, ghairi zahirin, yaitu tidak tampak. Shatman, ya. Maksudnya apa? Ai idmaron hatman, yaitu dengan penghapusan yang wajib. Wayakunu dhalika dzalika muwafiqan lil fi'lil madzkuri. Dan sudah dibahas bahwa uh, fiil yang dihapus tersebut itu harus sesuai dengan fiil yang disebutkan. Ya, tadi kesesuaiannya sudah dijelaskan. Kama takot dama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Kemudian waqad ikhtalafa syurrahul alfiyati fi marja'id dhamiri fi qawlihi bi nasbi awil mahal. Dan para pensyarah dari Alfiyah ibn Malik itu berbeda pendapat mengenai kembalinya domir dalam ucapan beliau binos bilafdhihi awil mahal. Ya ada hak ada ada hak ya di lafdhihi. Nah itu eh, ulama nahwu yang mensyarah alfiyah itu berbeda pendapat. Hak itu kembalinya kemana? Ya. Famin humman kola. Maka di antara para ulama nahwu itu ada yang mengatakan innahu ya'udu ala lismis sabiqi. Bahwa hak tersebut kembalinya kepada isim yang pertama datang pertama. Yaitu apa? Al-masyuhulu anhu. Yang tadi disebut sebagai masyuhul anhu. Fa nusiba lafdhuhu. Ya, maka, atau fa nasoba lafdhuhu. Maka Kata fanusiba lafdhuhu. Maka lafat yang pertama tadi itu dibaca nasab. Nahwu contohnya al khaira fa'altuhu. Ya kebaikan tersebut saya mengerjakannya. Wa mahalluhu dan juga bisa juga dinasabkan kedudukannya. Nahwu contohnya hadzal alima akramtuhu. Ulama tersebut saya memuliakannya. Maka hadza di situ uh, karena dia isim isyarah mabni, ya maka yang di dinasabkan itu adalah kedudukannya. Wa takunul ba'u wa takunul ba'u fi qawlihi bi nasbi an. Maka ketika lafzihi itu ditakdirkan haknya kembali kepada isim yang datang awal, maka ba yang ada pada ucapan Ibnu Malik bin bilafdhihi itu maknanya adalah an. Ya, jadi pembahasannya mengenai masyhul anhu kalau kembalinya kepada isim yang pertama. Ya, bukan bukan rukun yang kedua yaitu masyhul bihi tapi rukun yang pertama. Bukan rukun yang ketiga masyhul bihi tapi yang dibahas adalah rukun pertama masyhul anhu. Kemudian Wa hadza qaulu Ibnu Malikin nafsihi fi syarhi kitabihi al-kafiyati. Dan ini merupakan pendapat dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam syarah beliau terhadap kitab beliau sendiri al-kafiyah. Ya, yaitu Al-Mujallad Tsaniyah jilid kedua dapat dilihat di sofhata Arba'a asyrota wa sitimiatin halaman 614. Kita kembali ke atas. Wa minhum man qala dan di antara para pensyarah alfiyah itu ada yang mengatakan innad dhamira ya'udu 'ala dhamiril ladzi ishtaghala bihil fi'lu. Domir hak yang ada pada binos, binos bilafzihi itu kembalinya kepada domir Ya, berarti kepada masyhul bihi. Ya, dan sesuai itu ba ya. Huruf jarnya ba, berarti kembalinya kepada masyhul bihi. Ya, kepada domir yang dia itu menyibukkan fiil. Ya, fan nasbu lafdhon kalha'i fil mithalil awwali. Maka yang dinasobkan itu adalah secara lafat. Ya, seperti hak yang ada pada contoh yang pertama wa mahallan. Contoh yang pertama tadi adalah yang uh, eh, Iva dhaifa sa'atuhu. Ya maka dia sa'atu itu menasabkan mahal kedudukan dari hak yang ada pada hu. Kemudian wa mahallan dan juga kedudukan eh, itu tadi secara lafat. Ya, maksudnya secara langsung ya, secara langsung. Kemudian wa mahal kedudukan kalha'i fi nahwi khalidan marartu bihi. Ya, pada marortubihi kita tahu jar, uh, hak tersebut itu walaupun kedudukannya uh, karena ba tetapi dia tetap mansub. Ya. Kemudian kita lanjutkan al-awwalu tadi kan ada lima permasalahan. Ya, mengenai uh, isim yang datang awal. Maka permasalahan yang pertama atau al-ula wujubu nasbi wujubu nasbil masyhuli anhu wajibnya masyhul anhu dibaca nasab Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-257 wan nasbu hatmun intalassabiquma yahtassu bil fi'li kain wa haitsuma. Maka isim yang datang pertama tadi, disebutkan awal tadi, wajib dibaca nasab. Jika isim tersebut itu didahului oleh suatu kata yang khusus bagi fi'il. Yang kita tahu ada huruf-huruf ya, atau kata yang dia itu khusus bagi fi'il. Ya, setelah kata tersebut itu harusnya fiil. Ya, contohnya apa? In. Ya, dan juga haitsuma. Ya, in dan haitsuma itu setelah itu itu adalah fiil. Ya, harusnya fiil. Maka pada saat itu kalau setelah in kok ada isim, maka isimnya harus dibaca mansub. Ya, itu maksud dari uh, bait ini. Kita lanjutkan hadhil mas'alatul ula min masailil masyghuli anhu. Ini adalah permasalahan yang pertama dari pembahasan-pembahasan atau permasalahan-permasalahan masyghul anhu. Wa hiya wujubun nasbihi idza waqa'a ba'da adatin la yaliha illa al Yaitu isim tersebut wajib dibaca nasab jika isim tersebut terletak setelah perangkat, yang perangkat itu hanya boleh diikuti oleh fiil. Ya. Ada perangkat-perangkat atau kata-kata yang hanya boleh diikuti oleh fiil. Ya. Contohnya apa? Wahia adawatut tahdidi. Contohnya adalah perangkat tahdid. Apa tahdid? Kita lihat di catatan kaki. At-tahdidu talabu syai'i wa ilhahin. Yang dimaksud dengan tahdid itu adalah ya menuntut sesuatu dengan ya dorongan dengan desakan, ya dengan tegas. Ya meminta sesuatu dengan tegas itu adalah tahdid. nah contohnya halal maridho zurtahu. Ya, tidakkah orang yang sakit itu engkau mengunjunginya? Ya, atau mungkin seharusnya engkau mengunjungi uh, orang yang sakit. Ya, ada tuntutan di situ, ada gas ya. Permintaan yang tegas. Itu perangkat tahdid. Kemudian wal ardi atau perangkat arut Ya, apa itu arut Kita lihat catatan kaki. Tolabu syai'i birifqin walayinin. Nah, ini kebalikannya. Meminta sesuatu tapi dengan ya, lembut dan ramah. Ya, kalau tadi kan dengan tegas, ini dengan lembut. Nahwu contohnya, alal haditha Tahu. Ya, kenapa engkau tidak menghafalkan hadis? Ya, tapi mintanya dengan, menuntutnya dengan lembut. Ya, kalau dengan tegas, takutnya mungkin tidak mau menghafal hadis. Kemudian walistifhami ghairil hamzati atau perangkat istifham namun yang bukan hamzah. Ya, kita lihat catatan kaki innama takunu adawatul istifhami mukhtassatan bil fi'li. Ya sesungguhnya perangkat istifham itu hanya akan menjadi sesuatu yang khusus bagi fi'il idza kanal fi'lu fi jumlatiha hanya jika dalam jumlah tersebut ada fiilnya. Ya, jadi jadi khusus bagi fiil ketika dalam jumlah tersebut memang ada fiilnya. Kama muthila, sebagaimana yang dicontohkan nanti setelah ini. Amma idha lam yakun fala akan tetapi jika dalam jumlah tersebut tidak ada fiilnya, ya maka tidak lagi menjadi kekhususan bagi fiil. Nah, wo contohnya mata safaru Ya, kapan waktu safarnya? Tidak ada fiil dalam jumlah tersebut. Atau aina akhuka, di mana uh, saudaramu? Di situ juga tidak ada fiil. E, contoh yang ada fiil apa? Nahwu kembali ke atas. Halil haqqa kultahu, Ya, apakah kebenaran yang engkau ucapkan? Ya, maka di situ ada tahu, ada fiil. Ya, maka hal di sini menjadi kekhususan bagi fiil. Kemudian wa adawatu syarti atau perangkat syarat. Ya perangkat syarat ini yang disebutkan contohnya oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Nah, contohnya laki laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengan tetanggamu ya, maka berikanlah salam kepadanya. Maka lihat jaro di sini wajib dibaca nasab karena in merupakan kekhususan bagi fi'il. Ya, ada waktu syart itu in itu hanya khusus bagi fi'il. Wa haitsuma 'aliyan talqahu fa'akrimhu. Ya di mana saja engkau menjumpai Ali, maka muliakanlah. Maka di sini juga ada haitsuma, ada waktu syart. Itu juga khusus bagi fiil. Maka ali aliyan wajib dibaca mansub. Fayajibu nasbu ma ba'da hadhil adawati bi fi'lin Maka wajib menasabkan ya kata yang isim yang datang setelah eh, perangkat-perangkat uh, tadi. Yang menasabkan apa? Fi'il yang dihapus. Liyaqa'al fi'lu ba'daha. Karena setelah isim tersebut itu ada fiil yang disebutkan. Ya, yang tadi yang disebut sebagai masyhul. Wala yajuzu raf'uhu ala annahu mubtada'un. Pada saat seperti itu, ya setelah datang dari perangkat-perangkat tersebut tidak boleh isim tersebut dibaca rafa' sebagai mubtada'. Li alla takhruja hadhil adawatu amma wudi'at lahu Ya supaya perangkat-perangkat tadi itu tidak keluar dari fungsi peletakannya. Ya, apa itu minal ikhtisasi bil fi'li, yaitu merupakan suatu kekhususan bagi fi'il. Kita lihat catatan kaki. Yajuzu raf'ul ismi ba'da hadhil adawati ala annahu fa'ilun. Ya, tetapi boleh merofakkan isim yang datang setelah perangkat-perangkat tadi, tetapi bukan sebagai mubtada, tetapi sebagai fa'il. Ya, ini pembahasan yang penting. Jadi tidak boleh ya tadi dibaca sebagai rofak sebagai mubtada, tetapi kalau sebagai fa'il boleh. Auna ibu fa'ilin atau sebagai naibul fa'il itu juga boleh. Ya, intinya apa? Yang ada hubungannya dengan fi'il. Ya, kalau mubtada kan tidak ada hubungannya dengan fiil, tapi kalau fa'il dan naibul fa'il itu ada hubungannya dengan fiil. Ya, li fi'lin mahdhufin, ya boleh menjadi fa'il atau naibul fa'il bagi fiil yang dihapus. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-6 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa in ahadum minal musyrikina istajarok. Ya, dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin tersebut meminta perlindungan kepadamu, maka perhatikan setelah in itu ahadun dibaca rofa. Tetapi rofa tersebut bukan sebagai mubetada. Ya, tapi sebagai apa? Fa'ahadun fa'ilun li fi'lin mahdhufin. Ya, ahadun adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus. Yufassiruhul madhkuru. Dan yang menafsirkan fi'il yang dihapus, itu adalah fi'il yang disebut, yaitu istajaroka. Hmm. Jadi, <clears throat> takdirnya, wa in istajaro ahadun minal musyrikina istajaroka. Kemudian wa qaulihi ta'ala dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza sama'u syaqqat" dalam surat Al-Insyiqaq. Ya, ayat yang pertama yaitu ketika dan <clears throat> apabila langit terbelah. Ya, maka di situ kita lihat setelah idza ada batu syart itu as-sama'u dibaca marfu. Ya, maka Ya, as-sama'u itu adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus, yaitu insyaqqat. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, idha syamsu kuwirat. Ya, dalam surat At-Takwir ayat yang pertama, yaitu ketika atau apabila matahari digulung. Fasyamsu maka lafat asyamsu naibu fa'ilin li fi'lin mahdhufin yufassiruhu al-madhkuru. Adalah naibul fa'il bagi fi'il yang dihapus dan yang menafsirkannya adalah fi'il yang disebutkan yaitu kuwirat. Wa yara fariqun minan nuhati anna hadzal marfu'a la yalzamu i'rabuhu fa'ilan li fi'lin mahdhufin. Dan Sebagian ulama nahwu itu berpendapat bahwa isim-isim yang marfu ini itu tidak mesti atau tidak harus di-i'rab sebagai fa'il bagi fi'il yang dihapus. Ini pendapat dari sebagian ulama nahwu. Bal yajuzu i'rabuhu mubtada'an. Ya akan tetapi boleh di-i'rab sebagai mubtada. Wa taqaddama dzalika fi babil fa'ili. Dan ini juga sudah sedikit dibahas dalam bab fa'il. Wasayati mazidu bahthin fi babil idhofati insya'allahu. Dan nanti akan datang penjelasan, tambahan penjelasannya dalam bab idhofah insya'allahu. Kita kembali ke atas. Wa'lam dan ketahuilah anna innama yaqa'u ba'da adawati syarti fi darurati syari. Bahwa istighol itu hanya terjadi setelah ada apa perangkat syarat itu hanya dalam darurat syair saja. Ya. Hmm. Fa amma fin nathri fala budda an yaliyahal fi'lu dhahiru akan tetapi kalau dalam nazar, ya prosa, ucapan biasa, maka ada watu syarat itu harus diikuti langsung uh, oleh uh, fiil yang zahir, fiil yang tampak. Berarti tidak boleh dihapus. Illa ba'da adataini. Ya, kecuali dua adat. Ya, jadi hukum asalnya, penjelasnya di sini, setelah perangkat syarat, itu kalau dalam nazar itu tidak boleh datang isim. Ya, harus fiil. Fiilnya tidak boleh dihapus kecuali dua perangkat. Ya minha yaitu al-ula perangkat yang pertama in. Ya, kalau in boleh. Tapi apa? Idza kanal masyghulu madiyan. Ketika fiil yang menjadi masyghulnya itu adalah fiil madhi. Nah, contohnya in Muhammadan laqituhu atau in Muhammadan laqitahu fakallimhu. Ya, jika engkau menjumpai Muhammad maka berbincanglah dengannya. Ya, maka di sini kita lihat eh, masyghulnya yaitu laqiya atau laqita itu fiil madhi, maka boleh setelah in datang isim. Ya, li'annahu la yadhharu amaluha fihi Kenapa boleh? Karena in itu tidak tampak beramal pada fi'il madhi. Kita tahu in itu adalah penjazm. Dan yang bisa majazm hanya fi'il mudhari. Kalau in masuk ke fi'il madhi tidak tampak amalannya. Ya. Fala yuqbahu atau fala yakbuhu. Fala yakbuhu wuku'u ghairil fi'li ba'daha. Ya, maka tidak buruk ya, atau boleh atau baik-baik saja kalau setelah in tersebut itu ada yang selain fiil yang misalnya isim di sini Muhammadan ya setelah in itu boleh-boleh saja adanya eh, yang selain fiil setelah itu karena eh, yang menjadi masyhul di sini adalah fiil maldi mengapa li dha'fi lahu ya karena lemahnya tuntutan in terhadap fiil. Karena fiilnya fiil maldi. Bikhilafil mudhari'i. Nah, berbeda kalau masyhulnya adalah fiil mudhari'. Fa innahu lamma dhahara atharuha fihi qawiya talabuha lahu. Karena kalau fiilnya fiil mudhari, maka tampak ya pengaruh dari in terhadap fiil mudhari. Pengaruhnya apa? Menjazmkan. Karena pengaruhnya tampak, qawiya talabuha lahu, maka menjadi kuat tuntutan bagi in, ya dari in, untuk menjazmkan fi'il mudhari. Faqabuha tilwu ghairiha, maaf, faqabuha tilwu ghairihi laha fin Ya, maka menjadi ya, buruk ya, menjadi tidak tepat. Ya, jika setelah in tersebut, itu datang selain fiil. Ya. Jadi kalau masyhulnya itu adalah fiil mudhari, maka ya setelah in itu ya harusnya adalah fiil mudhari. Kalau dalam nafar Ya, kalau selain mudhari menjadi ya buruk lah, menjadi dibenci. Yaitu dalam nazar. Fala taqulu maka tidak boleh dikatakan in Muhammadan talqahu faakrimhu. Ya sama jika engkau menjumpai Muhammad maka muliakanlah tapi perhatikan talqa di situ. Itu menjadi majzum. Karena apa? Karena adanya in di situ. Ya, maka menjadi tidak bagus ya jumlahnya, menjadi tidak baik. Ya, maka di sini jika masyukulnya maudi, maka setelah in itu boleh datang isim. Kemudian athaniyatu, eh, perangkat yang kedua, idha mutlakon. Ya, perangkat idha, tapi ini secara mutlak. Secara mutlak itu baik masyukulnya fi'il maudi atau fi'il mudhari. Waliyaha maudin au mudhari'un. Ya, baik itu diikuti oleh fi'il maudi atau fiil mudhari. Itu sama-sama boleh, tapi secara mutlak. nah Nahwu contohnya, Idha Khalidun qadima au yahduru fa'akrimhu. Jika Khalid datang atau hadir, maka muliakanlah dia. Maka qadima itu fiil maldi. Dan yahduru itu juga fiil maldi. Ya, itu sama-sama boleh. Ya, jadi khalidun itu uh, boleh datang di situ. Mengapa? Li'annaha la ta'malu aslan. Karena idza itu secara asal dia tidak beramal, ya, tidak menjazamkan fi'il mudhari. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Wan nasbu hatmun ila akhirihi. Ya, ay maksudnya, inna nasbal ismi sabiqi wajibun. Ya, sesungguhnya menasabkan isim yang datang duluan itu hukumnya wajib. Idza waqa'a ba'dama yahtassu bil fi'li. Jika eh, isim tersebut, ya isim yang datang ter awal tersebut yaitu masyhul anhu itu datang setelah sesuatu yang khusus bagi fi'il. Ka'adawati syarti, seperti perangkat syarat. Mislu contohnya in wa suma. Ya contohnya adalah in dan hai suma. Itu perangkat syarat yang khusus bagi fiil. Watas taswiyatun nazimi bainahuma ya dan uh, Ibnu Malik rahimahullahu taala itu ya, menyetarakan keduanya antara in dan hai suma. Innama hiya fi wujubin nasbi wa mutlaqil ikhtisasi bil fi'li. Ya, bahwa keduanya itu sama-sama ya wajib menasabkan masyhul anhu yang datang setelahnya dan juga ya memutlakkan kekhususan keduanya bagi fi'il. Kama yadullu ala dzalika siyaqun nazmi. Ya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh konteks dari nazam fala yaridu alaihi anna listighala ba'da haithuma la yaqa'u illa fi syi'ri kama taqaddama. Ya, dan juga di maka ya tidak ada tidak datang di sini penjelasan bahwa istighol setelah haithuma itu tidak terletak melainkan hanya pada syair saja kama taqaddama sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.